yang telah mencukupi para hambanya. Apapun yang akan menimpa hamba atau yang dibutuhkan hamba, Allah Subhanahu wa taala yang akan mencukupinya. Karena Allah zat yang maha kaya, Allah zat yang maha perkasa dan Allah zat yang maha sempurna dalam segala-galanya Allah yang akan mencukupi segala perihal para hamba. Khususnya kepada orang-orang yang mereka benar-benar bersandar kepada Allah Ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam mewujudkan ajaran agama Allah atau dalam mendakwahkan agama Allah Ta'ala. Di antaranya dari segala macam makar para pembenci agama dan para pembenci dakwah. Para Nabi Allah alaihi wasallam bagaimana menghadapi permusuhan yang sengit dari orang-orang yang mereka membenci dakwah tauhid yang disampaikan oleh para nabiullah Allah Alaihissalam. Sejarah dakwah para nabi semuanya telah insyaallah pernah kita dengar bagaimana permusuhan kaumnya Nabiullah Nuh Alaihissalam. Bagaimana permusuhan kaum Ad dan kaum Samud terhadap Nabiul Hud, Nabiul Saleh Bagaimana permusuhan ayahnya Nabiullah Ibrahim dan kaumnya terhadap Nabiullah Ibrahim. Bagaimana permusuhan Firaun dan krunya dalam menghadapi dakwahnya Nabiullah Musa alaihissalam. Bagaimana permusuhan orang-orang Yahudi terhadap Nabiullah Isa alaihissalatu wassalam. Dan bagaimana permusuhan Abu Jahal dan kawan-kawannya terhadap dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah makar-makar permusuhan dan mereka merancang makar untuk menghadang dan membinasakan dakwah yang disampaikan oleh para Nabiullah alaihi wasallam. Tawakalnya para duat ilallah. Dan tawakalnya orang yang mereka berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang akan mencukupinya. Dari segala upaya makar untuk memberangus, menghadang, membumi, uh, membinasakan dakwah yang mulia itu. Alaihissallahu bikafin abdah Bukankah Allah yang telah mencukupi hambanya? Mencukupi kebutuhannya, mencukupi yaitu menghadang dari segala marabaya yang akan menimpa beliau. Dan di antara model orang-orang kafir, musyrik dari zaman dulu kala sampai sekarang juga wa yukhawwifunaka billadina min duni mereka suka menakut-nakuti engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sesembahan-sesembahan selain Allah taala ditakut-takuti dengan berbagai macam sembahan-sembahan selain Allah taala walat kalau istilah kita itu walat dianggapnya tidak mengagungkan, tidak mengkeramatkan, tidak memuliakan, melecehkan, kemudian diancam kualat. Nanti kalau ada apa-apa, oh, tenang toh, tenang toh, mesti kena sawah pewi. Ini adalah <clears throat> kebiasaan orang-orang musyrik jadi mengkai itu mereka menakut-nakuti para Nabi Allah alaihi salatu wassalam dengan seman-seman mereka. Maka kata Nabi Allah Ibrahim, ketika mereka menakut-nakuti ini terhadap Nabiullah Ibrahim yang dianggap melecehkan sembahan mereka, ayul faiqaini ahaqqu bil amni. Mana di antara dua kelompok ini orang musyrik dan ahli tauhid yang layak untuk merasa aman. Lawong kalian saja melecehkan Allah, mencaci maki Allah atau merdurhaka kepada Allah, tidak takut. Bagaimana saya suruh takut terhadap sesembahan-sembahan kalian? Mana di antara dua kelompok yang lebih layak untuk memiliki rasa aman? Apakah orang-orang musyrik atau ahli tauhid? Lalu Allah katakan, "Alladzina amanu walam walam yalbisu imanahum bidzulmin walam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." orang-orang yang mereka benar-benar beriman kepada Allah yakni bertauhid dan tidak mencampurkan iman mereka dengan kezaliman maksudnya adalah syirik sebagaimana penjelasan Nabi kepada para sahabat ketika mendapatkan ayat ini hatinya terasa sangat berat kenapa karena syarat untuk mendapatkan ulaika la ini Ah, alladzina amanu wa lam yalbisu manahum zulmin ulaika lahumul amnu wa mutadun Untuk mendapatkan al-amnu wal ihtida untuk mendapatkan rasa aman dan petunjuk syaratnya harus beriman dan tidak mencampurkan dengan keboliman yang membuat para sahabat itu tidak mencampurkan dengan kezaliman. Padahal zalim itu terma ada tiga macam. Ada zalim kepada diri sendiri wujudnya maksiat. Orang yang maksiat dikatakan zalim karena zalim itu sendiri artinya adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Orang yang mereka bermaksiat sama dengan menyuguhkan untuk dirinya hidangan-hidangan yang busuk, yang tidak bergizi, bahkan racun yang bisa mematikan. Orang yang minum racun itu adalah dolim, karena akan bisa membinasakan dia. Sebagaimana orang yang bermaksiat, dia telah dolim, karena maksiat itu ibaratnya racun yang bisa membuat pelakunya itu sengsara, hatinya rusak dan dia telah durhaka kepada Allah taala sehingga menyeret dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala zalim. Yang kedua zalim kepada orang lain. Menahan haknya orang lain atau bahkan merampas haknya orang lain, mengganggu orang lain. Dolim kepada orang lain ini yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Kalau orang yang dolim kepada orang lain itu tidak menyelesaikan di dunia, di akhirat kelak, Allah akan adakan pembalasan pembayaran atas kezalimannya dengan cara membayar kezalimannya dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Sampai ketika kebaikan dia habis sedangkan belum tuntas untuk membayar kezalimannya maka keburukan orang yang dia zalimi diambil digabungkan kepada keburukan dia ini yang Nabi katakan akan ada orang-orang yang mereka bangkrut. Orang yang bermaksiat ini juga bisa bangkrut. Dan orang yang zalim juga terancam bangkrut. Bangkrutnya orang yang bermaksiat di mana? Nabi pernah membawakan sebuah hadis. La'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yaumal qiyamati bil hasanati amsali jibali tihamta bayda Saya benar-benar tahu ada satu kaum di antara umatku ini yang di hari kiamat di hari kiamat kelak dia akan datang dengan pahala sebesar Gunung Tihamah yang putih, pala besar. Akan tapi sekalian nasibnya sangat tragis. Kenapa? Fayaja'aluhallahu haba'an mansura. Allah menjadikan pahala dia yang sebesar gunung Tiamah yang putih ini hancur berantakan ludes kayak debu yang terbangan. Sehingga tidak ada lagi yang bisa dimanfaatkan dari kebaikan yang pernah dia kumpulkan. Sampai para sahabat miris mendengar apa yang disampaikan Nabi sehingga para sahabat pun memperjelas Ya Rasulullah Sibhum lana jalihim lana alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Ya Rasulullah, sinten si siapa sih mereka itu ya Nabi? Jelaskan kepada kami agar kami tidak termasuk golongan mereka padahal kami tidak tahu kalau tidak tahu khawatir kalau kemudian masuk kegolongan mereka dan tidak sadar. Karena ketidaktahuan itu, Bapak sekalian, sering sekali membuat orang terjebak atau bergelimang dengan perkara-perkara itu, tapi dia tidak menyadari. Berapa banyak karena ketidaktahuan, dia bergelimang dengan amalan-amalan syirik, tapi tidak menyadari kalau dia sedang berkelimang dengan amalan syirik. Ya berapa banyak yang tidak tahu kalau larungan di pantai selatan itu ada amalia syirkiyah, perbuatan syirik. Berapa banyak orang yang tidak tahu kalau sajen-sajen di Gunung Merapi itu adalah termasuk amalan syirik. Berapa banyak yang tidak tahu kalau datang ke dukun-dukun itu adalah mengancam batalnya amal dia rusaknya keislaman dia, berapa banyak yang tidak tahu kalau dia mengabaikan hukum Allah itu bisa menjadikan dia kafir, seterusnya. Ketidaktahuan sering membuat orang itu dia berkubang dengan perbuatan-perbuatan tersebut dan dia tidak menyadarinya. Maka para sahabat sangat antusias untuk memperjelas siapa mereka itu. Nabi katakan, "Amma innahum ikhwanukum wa min jildatikum." Adapun mereka itu adalah kawan-kawan kalian dan dari kulit-kulit kalian minal muslimin. Bahkan yang lebih hebat lagi, wa yakhuduna minal laili kama takhudun mereka itu memiliki amalan salat malam sebagaimana kalian memiliki amalan salat malam. Tapi kalau bisa terakhir seperti itu kata Nabi, walakinnahum qaumun idza khalau bi maharimillahi intahaquha. Tapi mereka ini satu kaum yang apabila sudah berada di balik mata manusia mereka tenggelam dalam kemaksiatan kepada Allah dalam berbagai macam hal muharramat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Perbuatan ini bisa, perbuatan maksiat seperti ini bisa membuat atau mengancam dia bangkrut dengan kebaikan-kebaikannya. Demikian pula dolim kepada orang lain mengancam bangkrut sebagaimana diterangkan tentang orang-orang yang muflis ada atadruna manil muflis tahukah kalian para sahabatku siapa itu orang-orang yang dikatakan muflis bangkrut kata para sahabat ya Rasulullah al muflisu fina man la dirham wala ta' ya Rasulullah di kalangan kami yang namanya orang yang bangkrut itu orang yang mereka tidak punya duit, nggak punya dirham, nggak punya perabot. Sehingga bangkrut. nggak apa punya apa-apa tinggal dengkulnya. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengingkari dan begitulah diantara makna kebangkrutan di dunia. Tapi bangkrut, nah yang hakiki ada bangkrut kelak dari kiamat. Kata Nabi, al-muflisu man yaqi yaumal qiyamati bisalatin wa saumin wa sadaqatin Orang yang mereka dari kiamat kelak datang dengan pahala salat, puasa, zakat, sedekah dan kebaikan-kebaikan yang lainnya. Tapi juga wayati wasata mahada وقذف هذا وقلم على هذا وضرب هذا وسفك دم هذا tapi dia juga datang dengan membawa dosa syatam caci maki mengumpat kemudian memukul menumpahkan darah memakan harta orang lain kemudian Kedoliman-kedoliman ini akan dibayar dengan kebaikan-kebaikan yang dia miliki. Satu persatu akan dia lunasi kedolimannya dengan kebaikan dia ketika dia punya kebaikan. Fain faniat kalau ternyata setelah dia lunasi itu semuanya belum tuntas, sedangkan kebaikan sudah habis, maka diambillah keburukan yang ada pada orang yang dia zalimi digabungkan dengan keburukannya jadilah dia orang-orang yang bangkrut. Zalim kepada orang lain. Makanya zalim yang layu trok yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Seandainya di dunia dia bisa lepas dari tuntutan kezalimannya, belum sempat dihukum, belum sempat ditangkap, belum sempat disidang, belum sempat dijebloskan dalam penjara, belum sempat ini terapkan, ini atas kezaliman dia, belum mendapatkan hukuman. Maka di akhirat dia tidak bisa mengelak dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mereka hati yang punya iman dia benar-benar hatinya akan senantiasa terbayang-bayangi suasana kelak ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala akan hisab yang Allah akan tegakkan. Maka Umar bin Khattab pun ketika mendengar ada kuda atau unta yang terperosok gara-gara jalannya itu jelek Umar khawatir nanti ditanya oleh Allah dari kiamat kelak karena dibawa kepemimpinan Umar. Sehingga bagaimana yaitu betul-betul melepaskan tanggung jawab kelak di hadapan Allah dengan perhatikan orang-orang yang dipimpinnya. Ada pun zalim yang ketiga zalim kepada Allah dalam tuk syirik apa yang maksudkan dalam ayat tadi alladzina amanu walam uh, eh, walam yalbisu imanahum bidzulmin zalim yang maksudnya adalah zalim syirik Nabi katakan alam tasma'u qala abdin saleh Apakah anda kalian tidak dengar perkataan seorang hamba yang saleh? Itu Luqman Ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dhulmun azim. Sehingga dolim yang dimaksudkan adalah syirik. Ah syirik ini yang akan benar-benar memutuskan harapan seseorang untuk mendapatkan rasa aman kelak dari kiamat. Dia tidak akan mendapatkan rasa aman sama sekali. Dan rasanya manusia di dunia sangat tergantung nilai kesempurnaan tauhid. Ahli tauhid itu ada yang berbuat maksiat, ada yang mendolimi orang lain, tapi dia tidak musyrik. Sehingga dia ahli tauhid yang dolim kepada diri sendiri dengan maksiat dan dolim pada orang lain dengan dolim yang dia lakukan akan berkurang kadar kesempurnaan rasa aman dan petunjuk sesuai kedoliman yang dilakukan kepada diri dan orang lain. Semakin seorang itu dia pelaku maksiat, kegelisahannya, kerasa tidak amanannya semakin besar. Rasa takutnya, kegalauannya, kata ya ini kegagalonya, rasa takutnya itu semakin besar. Kegelisahannya semakin besar. Semakin dia sempurna tauhidnya, ahli tauhid tidak bermaksiat, tidak boleh dengan orang lain, ini rasa amannya akan semakin besar. Rasa amannya akan semakin besar. Dan di akhirat kelak juga sesuai dengan kadar tauhid yang dimiliki sejauh mana dia akan memiliki rasa aman dan dan mendapatkan petunjuk sesuai dengan kadar tauhidnya. Demikian pula di dunia. Semakin sempurna tauhidnya, semakin sempurna petunjuknya. Orang yang tauhidnya sempurna semakin lencang, semakin lurus dalam menuju kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia akan menghindari segala macam bentuk kezaliman. Dan orang yang mereka ingin bertauhid benar, pasti dia akan belajar benar, biar tahu benar apa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, biar bisa mewujudkan apa yang Allah itu mesti dia semangat belajar. Sehingga petunjuknya semakin sempurna. Petunjuk ilmu maupun petunjuk amal. Petunjuk ilmu, apa kaitannya ilmu dengan ahli tauhid? Ia semakin sempurna dalam mengentukkan Allah Ta'ala. Semakin orang pengen mentaati Allah semakin total, dia akan semakin semangat belajar. Orang yang tidak punya semangat belajar, itu pasti sangat taatnya rendah. Pasti. Pasti. Ketataannya umpamanya ada 100 item taat. Kalau dia nggak punya semangat mempelajarinya, artinya dia pun nggak semangat taat. Kalau dia punya semangat mentaati 100 item, berarti dia harus betul-betul tahu tentang 100 perkara itu. Maka sempurnanya tauhid ber berkaitan erat dengan semangatnya dia untuk mempelajari ilmu. Demikian pula amal. Orang yang ingin semakin menyempurnakan tauhidnya, semakin kuat semangatnya untuk beramal. Maka semakin sempurna kata Allah ini ihtida rasa aman dan petunjuk. Orang semakin sempurna tauhidnya, semakin hatinya itu bergantung total kepada Allah Ta'ala, ini yang membuat rasa amannya semakin sempurna. Orang semakin kurang kadar tauhidnya, hatinya semakin lemah bergantung kepada Allah, ini yang membuat dia itu semakin rapuh sehingga rasa amannya kurang. Oleh karena itulah semakin sempurna sekalian sekalian tauhid seorang semakin merasa aman Dan semakin sempurna petunjuknya Ini ayat jawaban terhadap Pertanyaan yang sebelumnya tadi ayul fariqaini ahakku bil amni Mana antara orang yang musyrik dan orang tahli tauhid Itu yang lebih layak untuk merasa aman Ya jelas ahli tauhid. Orang-orang musyrik itu rasa takutnya besar. Mereka dibayang-bayangi dengan ketakutan kepada yaitu sesembahan-sesembahan mereka. Yang ada itu kualat, kualat, kualat, kualat. Dan mereka ditakut-takuti dengan bayangan-bayangan khurafat. Sehingga khurafat-khurafat itu banyak bersarang pada pemikiran-pemikiran orang-orang musyrik. Pikiran-pikiran yang tidak kena khurafat. Gagak lewat ngoma, teratapan terus. Nabrak kucing, teratapan terus. Selaire dina apa? Apa Jumat Kliwon Peratapan terus. Pokoknya khurafatnya banyak. Sarang khurafat. Masyarakat musyrikin sarang khurafat. Eh, Allah katakan, Alaihissallahu bikafin Abda, Bukankah Allah itulah yang mencukupi hambanya? Barang siapa yang bertawakal total kepada Allah, Allah akan mencukupi hambanya. Wa mayatawakkal 'ala Allah fa hasbun. Mari kita lihat apa itu makna al-hasib al-kafi. Wal hasibu Adapun al-hasib huwal kafi kafa ibadahu jami'a ma ahammahum min umuri dinihim wa dunyahum al-muyassir lahum kullama yahtajuna kullama yahtajunahum ad anhum kullama yakrahunahu. Adapun al-hasib itu adalah al-kafi yang mencukupi yang mencukupi para hambanya terhadap semua perkara yang mereka butuhkan dalam perkara agama atau perkara dunia. Allah SWT yang mencukupi kebutuhan hamba dalam urusan dunia, ya semua yang berkaitan dengan ya ini pernak-pernik untuk menegakkan kehidupan dunia. Yang mencukupi masalah sandang, papan, pangan, kemudian tempat tinggal, ketersediaan, ya ini rezeki. Semuanya telah Allah cukupkan untuk kebutuhan-kebutuhan manusia. Manusia tinggal mengolah apa yang telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk dalam perkara urusan agama Allah cukupkan dengan petunjuk-petunjuk yang Allah kirim melalui para nabinya, para rasulnya sehingga terbimbing untuk mendapatkan surga bagaimana caranya Allah cukupi al muyassir lahum ulama yahtajunahu Allah yang memudahkan manusia untuk mewujudkan apa yang mereka butuhkan. Allah bekali manusia dengan akalnya, dengan otaknya, sehingga bisa membangun atau, merat, atau merancang, mewujudkan, merakit semua apa yang menjadi kebutuhan dia berkaitan kebutuhan mata, kebutuhan telinga, kebutuhan transportasi, kebutuhan segala macamnya komunikasi, sehingga manusia bisa sangat dimudahkan dalam mewujudkan apa yang mereka inginkan. Dulu perang haji taunya hanya dengan kapal atau berada tersedia kapal sehingga haji bisa berbulan-bulan dan orang yang haji itu dianggap hilang. Mulai alhamdulillah. Sekarang haji, masya Allah. Atau umroh, masya Allah, sangat mudah dengan kendaraan yang ada. Demikian pula dalam urusan-urusan ini ilmu pengetahuan, maka dimudahkan Allah Subhanahu Wa Taala fasilitasnya dengan bekal apa yang Allah letakkan pada manusia kemampuan untuk mengolah apa yang telah Allah sediakan. Dimudahkan Allah Ta'ala. Termasuk dalam urusan agama juga dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. at anhum ulama yakrahuna. Allah yang menolak mencukupi hamba itu menolak dari segala perkara yang mereka benci yang akan membahayakan mereka Allah yang melindungi para hamba terhadap semua perkara yang akan membahayakan mereka. Ini adalah makna al-hasib. Yaitu al-kafi yang mencukupinya. Kemudian, wa min ma'anil hasib. Termasuk di antara makna al-hasib. Termasuk yang antara kandungan makna al-hasib. Annahul hafidhu ala ibadihi kullama amiluhu ahsahu Allahu wa nasuh di antara mana al-hasib adalah itu Allah Subhanahu wa taala al Hafil yang menjaga yang menjaga terhadap para hambanya semua apa yang telah mereka lakukan amalan-amalan mereka tersimpan semua jejak amal yang manusia telah lakukan. Tidak ada yang tersia-siakan dari amal kebaikan. Dan demikian pula keburukan. Semuanya itu telah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, tersimpan, terjaga. File-filenya itu enggak ada yang rusak. Semuanya itu dalam keadaan ya ini track recordnya, jejak perbuatannya semuanya ada semuanya. Ah, Allah, Allah yang menghitungnya, merekapnya, mengkalkulasinya. Wanasuhu walaupun manusia telah melupakan. Boleh jadi perbuatan kita setahun yang lalu, dua tahun yang lalu, tiga, sepuluh tahun yang lalu, dua puluh tahun yang lalu sudah kita lupakan semuanya. Tapi Allah tidak pernah lupakan. Semuanya dalam catatan rekapan Allah yang nanti di hari kiamat Allah akan keluarkan itu kitab catatan lalu akan Allah katakan kepada mereka Ikra kitabak baca bacalah sendiri kitabmu kafa binafsika alaika liyawma hasibah Cukuplah diri kamu sendiri hari ini yang merekap atau yang itu menghitung berapa banyak berapa amal baikmu, berapa amal burukmu. Sehingga manusia tidak bisa lagi mengingkari semua caratan-caratan amal yang ada di situ. Sampai ketika Allah keluarkan caratan amal, atungkiru hada, wahai hambaku. Apa ada Catatan-catatan itu yang kamu ingkari. Boleh jadi ada catatan amal yang dia yaitu tidak lakukan kok ini tercatat. Kapan aku ngelakoni keong ini? Gak ada yang diingkarnya, semuanya tinggal mantuk-mantuk, manggut-manggut, semuanya dia benarkan. Yang baik maupun yang buruk atunkiru hadha adharamaka katabati al apakah malaikat yang mencatat amalmu dolim kepada kamu kamu tidak melakukan malaikat nyatat atau kamu melakukan sesuatu enggak dicatat malaikat semuanya dijawab kali hamba lah tidak ya Rob sudah benar semuanya benar, catatan itu benar, yang diingkari. Allah merekap, Allah mengkalkulasi. Tidak ada yang tertinggal walaupun manusia telah melupakannya, yaitu Allah tidak melupakannya dan semuanya akan dihadirkan kepada manusia. Wa mata Allah dalik dan Allah mengetahui semuanya tentang apa yang telah mereka lakukan dari amal-amal perbuatan mereka. Wa mayyazallahu salihal amal min fasid. Allah yang membedakan antara amal-amal yang baik dan amal-amal yang rusak. Amal-amal yang ya ini bagus dan amal yang jelek. Allah Subhanahu wa taala alima ma yastahiquna minal jasa Allah juga mengetahui orang-orang yang mereka berhak untuk mendapatkan balasan sesuai dengan kadar ukurannya. Minat sawab wal iqab, pala dan ancaman, pala dan ini hukuman. Allah semuanya tahu. Dan teliti. Dan walayat limu rabbuka ahadan. Dan dalam Allah membalas amal-amal para hamba, tidak akan ada kezaliman sedikit pun yang Allah akan lakukan kepada para hamba. Bahkan yang ada antara al-adl wal fadl. Pembalasan Allah itu yang ada antara al-adl wal fadl. Kalau itu amal kebaikan, Bapak sekalian, maka kebaikan manusia sekecil apapun Allah perhitungkan dan bahkan dilipatkan pembalasannya 10 sampai 700 kali lipat sampai lipatan yang tidak terhingga ini adalah fadlullah. Ini keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemahamurahan Allah terhadap kebaikan hamba Allah mensyukurinya Allah membalasnya bahkan dengan berlipat-lipat pembalasan. Tapi kalau hukuman Allah sesuai dengan kadar keburukan yang dia lakukan, sehingga Allah membalas manusia hukuman Allah antara al-adl wal-fadl. Bahkan berapa banyak keburukan-keburukan ham yang kemudian bahkan Allah kemudian hapuskan, Allah ampunkan dengan berbagai macam sebab yang telah mereka lakukan. Bisa karena taubatnya, bisa karena yaitu amal solehnya, bisa karena bahkan istighfar anaknya, bisa karena musibah yang pernah mereka eh, dapatkan. Dan dengan kemurahan Allah, Allah ampunkan. Dengan sebab-sebab yang terkadang mereka tidak sangka-sangka. Sebabnya boleh jadi dianggap sangat remeh, tapi itu menjadi sebab bahkan diampunkan dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Al-Hasib, Al-Hafidh terhadap amal-amal para hamba semuanya terfelnya tersimpan semua gak ada yang rusak semuanya itu ada sehingga tidak ada yang dilupakan oleh Allah sehingga jangan pernah khawatir seandainya kebaikan kita tidak terekap oleh Allah Ta'ala hanya karena kita sangka nggak ada orang lihat, nggak ditulis wartawan, nggak masuk televisi, nggak masuk radio, nggak diliput. Semuanya tercatat oleh Allah Ta'ala. Allah muhitun dan yang meliput semua amal para hamba. Wal kafi Adapun al-kafi alladhi ifayatul khalqi kullama ahammahum biyadi subhanah itu zat yang mencukupi makhluk semua apa yang mereka ini butuhkan yang semua kebutuhan makhluk itu di tangan Allah Ta'ala kecukupan Allah itu mencukupi Hingga tidak pernah kekurangan untuk memenuhi apa yang dibutuhkan oleh para hamba. Hanya orang-orang yang mereka itu, ini bayangan-bayangan sendiri seakan-akan apa yang mereka butuhkan akan habis, akan berkurang. Allah sediakan untuk makhluknya itu sesuai dengan kadar kebutuhannya khawatir minyak habis, khawatir cadangan energi habis sehingga kemudian uh, berpikir sendiri bagaimana pemecahannya. Mestinya pemecahan yang paling utama itu takwa. Yang Allah tuntut itu kita takwa. Allah akan berikan jalan keluar, Allah akan cukupi apa kebutuhan manusia. Wa mayyattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa mayattaqillaha yaj'alau min amri yusra. Orang yang mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar. Orang yang mereka bertakwa kepada Allah akan Allah, Allah akan mudahkan perkaranya. Dan hamba juga yang paling berbahagia yang merasa cukup dengan pemberian Allah Ta'ala. Apa kata Nabi di antaranya? Qaf aflaha benar-benar telah beruntung, berbahagia. Qad aflaha. Sinteniku man aslama. warusika kifafan. Wa qana Allah fi ma'atah. Benar-benar seorang itu dia ber, ber, berbahagia, beruntung, sukses. Siapa itu? Satu, man aslama. Orang yang mereka Islam, punya keislaman. Tanpa punya keislaman, dia tidak punya akar kesuksesan. Enggak punya modal sukses. Sebab orang yang tidak punya keislaman, semua amal-amalnya tidak akan berguna untuk menyelamatkan dia di azab Allah Ta'ala. Sehingga Islam itu adalah modal utama untuk sukses. Maka dikatakan dalam riwayat man dakhala al-qabra wa huwa wa ma'ahu wa ma'ahu islam wa ma'akal islam fa'abshir. Idza dakhaltal qabra wa ma'akal islam fa'abshir. Kalau anda masuk kubur dan bersama anda Islam, maka bergembiralah. Berarti anda punya modal utama untuk masuk surga. Anda punya modal utama untuk mendapatkan ampunan Allah Ta'ala. Ketika kita punya keislaman. Tapi kalau tidak punya keislaman, gak punya modal apa-apa untuk selamat dari neraka. Untuk masuk surga. Gak ada harapan lagi. Warusiko kifafan. Dia diberikan oleh Allah rezeki yang cukup untuk mencukupi kebutuhan-kebutuhan dia, dia tidak kekurangan. Kemudian yang penting lagi kuncinya yang ketiga urusan dia dengar segitu, wa wa Allah fi ma'ata. Hatinya ada rasa qanaah. Kalau tidak punya qanaah akan pernah merasa cukup berapapun pemberian yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Walaupun gajinya sudah sebulan itu 500 juta, maka tetap saja karena rakusnya ada kesempatan dia itu korupsi, korupsi. Kurang akeh. Kurang akeh. Padahal kebutuhan dia ya hanya untuk makan, nyandang, papan, itu kalau sudah itu belikan semuanya sudah turam beludak beludak Sudah beludak beludak Kenapa dia masih terus yaitu sampai menerima barang-barang haram? Karena rakusnya. Rasa rakusnya yang membuat dia merasa tidak cukup sehingga pengen terus menampung walaupun itu barang yang haram. Akhirnya malah kemudian kejeblos kejeblos. Kemudian wa kifayatuhu lahum amatun wa khasatun. Pencukupan Allah kepada manusia itu ada dua. Yang umum dan yang khusus. Allah Al-Kafi Allah zat yang maha mencukupi. Lah pencukupan Allah kepada hambanya itu ada dua. Ada yang sifatnya umum, ya sifatnya khusus. Wa ammal amatu. Adapun yang amah yang umum. Faqad kafa ta'ala jami'al makhluqat, Wa qama bi'ijadiha wa imdadiha wa idadiha likulli ma khuliqat lah Adapun yang umum itu adalah Allah telah mencukupi semua kebutuhan para makhluknya. Menegakkan yaitu pencipta penciptaan Allah, pengadaannya, kemudian apa yang menjadi kepada Allah memberikan kepada mereka apa yang dibutuhkan, rezeki-rezekinya disediakan oleh Allah semuanya dipenuhi apa yang menjadi kebutuhan urusan untuk melangsungkan kehidupan itu Allah cukupi. Ini adalah pencukupan Allah yang amah yang sifatnya adalah umum. Dan Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada manusia kecukupan dalam urusan makan, urusan minum, urusan apa yang mereka butuhkan untuk melangsungkan kehidupan di semuanya dicukupi Allah taala sehingga manusia bisa melangsungkan kehidupannya. Ini al-kafi dengan makna yang amah pencukupan Allah terhadap semua kebutuhan hidup manusia. Sehingga mereka bisa melangsungkan kehidupan dengan nyaman. Wa ammal amma kifayatu al-khasah. Adapun pencukupan Allah yang khusus adalah fakifayatu lil mutawakkilin. Pencukupan Allah terhadap orang-orang yang mereka bertawakal kepada Allah Ta'ala. Wa may yatawakkal 'ala hasbuh. Barang siapa yang dia bertawakal kepada Allah, Allah yang akan mencukupinya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sehingga dia betul-betul akan tenang dan tentram menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala dengan cara dia bertawakal. Tawakal itu dua rukun, rukunnya dua. Kenapa nih gua? Tawakal itu rukunnya dua. Apa? Satu ahdul asbab, yang kedua ini uh, ah, tafilul amri ilallah Dua rukun tawakal itu satu ahdul asbab, yaitu melakukan sebab. Mengambil sebab itu melakukan sebab. Kalau kita pengen kaya, pengen punya pendapatan, ya kerja. Ya kerja. Bukan begogok, kemudian jelingkrung tok, melungker, Allah SWT mensyaratkan kita ngerembiah ketika Allah bicara ketika Nabi bicara burung ini lau kun uh, lau tatawakkalu ala Allah haqqa tawakkuli larsaqakum kama yasuqut tayr yakhdu bitanan wa yaruhu ah yakhdu khimasan wa yaruhu wa yaruhu bitanan uh, kalau kalian bertawakal keluar dengan tawakal yang sebenarnya, maka Allah akan berikan rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberikan rezeki kepada burung. Yakhdu bitanan. Dia pagi-pagi itu dalam keadaan kempes temboloknya. Kemudian sorenya dia pulang sudah dalam keadaan mondel-mondel. Dalam keadaan dia penuh temboloknya itu. Burungnya niku melungker teng sarang nopo ngerembiah. Ngerembiah. Ah, maka ada ungkapan Jawa napa niku? Opah mama ngerembiah mama opah harus opah ya ini kerja keluar akhdil asbab, mengambil sebab. Sehingga tidak boleh berarab alasan dengan takdir tanpa mengambil sebab. Ini adalah bukan ajaran Islam. Contoh yang paling gampang, kalau kita ini pengen punya anak, terus kalau nggak nikah itu mau keluar dari mana anaknya? Ya kalau punya anak, ya nikah dulu, kemudian jima, kemudian Allah akan berikan anak, sehingga itulah asbab yang mesti dilalui. Sebabnya dengan cara begitu. Yang melakukan sebab saja belum tentu dia mendapatkannya. Baru setelah melakukan asbab, dia tafwidul amri ilallah. Dia serahkan total urusannya kepada Allah Ta'ala, itu yang akan membuat dia tenang. Kalau dia berhasil, dia tidak akan sombong, kalau dia gagal, dia tidak akan stres, tapi dia kembalikan urusan kepada Allah Ta'ala. Demikian pula dalam kita beramal sekalian, kita juga mesti tawakal agar amal kita dibantu oleh Allah Ta'ala, sehingga betul akan dilancarkan Allah dalam kita beramal. Ini misalnya yang kita sampaikan, sudah habis waktu kita, mudah-mudahan manfaat dengan Allah Al-Kafi dan Allah Al-Hasib, maka diantaranya bahwa hendaknya seorang hamba betul-betul meningkatkan tawakalnya total kepada Allah dan jangan ragu-ragu dalam beramal yang baik karena Allah akan merekap semuanya tanpa ada yang tertinggal dari amal-amal baik yang kita lakukan dan membuat kita tenang dengan tawakal kita kepada Allah karena Allah akan mencukupi segala-galanya. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته